Betapa jeleknya kemunafikan itu sampai-sampai di dalam Al-Qur'an di awal surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat tiga golongan di awal surat Al-Baqarah Allah jelaskan sifat-sifat tiga golongan yang pertama golongan orang-orang yang beriman yang kedua golongan orang-orang kafir dan yang ketiga golongan orang-orang munafik dan ternyata jemaah sekalian untuk menjelaskan tentang sifat orang-orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam empat ayat di dalam empat ayat kemudian berikutnya untuk menjelaskan sifat-sifat orang-orang kafir Allah sebutkan di dalam dua ayat kemudian berikutnya ketika menjelaskan sifat-sifat orang munafik maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam 13 ayat. Ya. Jadi perbandingannya sungguh sangat jauh. Orang beriman 4 ayat, orang kafir 2 ayat saja dan orang munafik sampai 13 ayat. Yaitu mulai dari ayat ke-8 sampai ayat ke-20. Maka di sini terdapat isyarat bagi kita akan bahayanya kemunafikan akan bahayanya kemunafikan lebih besar daripada kekufuran karena kekufuran itu jelas bahayanya jelas sedangkan kekufur, kemunafikan bahayanya samar sehingga banyak orang yang tertimpa bahayanya dan inilah Eh, sebab yang banyak yang lebih banyak merusak Islam, yang lebih banyak menghancurkan agama Islam melebihi kekufuran. Ya, kemunafikan itu lebih dahsyat, lebih besar daya rusaknya terhadap Islam daripada kekufuran. Dan bahkan kemunafikan adalah kekufuran itu sendiri. Ya. Oleh karenanya jemaah sekalian, para sahabat dulu begitu takut tertimpa kemunafikan. Dan ini termasuk di dalam ucapan sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman. Sahabat yang mulia ya, yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu adalah sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemegang rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara rahasia, di antara rahasia yang dipegang oleh Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu adalah nama-nama orang-orang munafik. Nama-nama orang-orang munafik. Orang munafik itu menampakkan Islam tetapi menyem, uh, menyembunyikan kekufuran. Menampakkan Islam tetapi menyembunyikan kekufuran. Oleh karena itu, pada umumnya sahabat tidak mengetahui tidak mengetahui siapa yang termasuk golongan munafik. Tetapi Rasulullah saw mengetahui karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena wahyu dari Allah Subhanahu Beliau diberitahukan siapa-siapa saja orang-orang munafik tersebut. Maka Rasulullah saw tidak memberitahukan kepada seluruh sahabat karena satu kemaslahatan yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kepada kepada seluruh sahabat itu disampaikan hanya disampaikan kepada diantaranya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu dan beliau Hudzaifah ibnul Yaman pernah berkata sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari karena karena nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an aqa'a fihi. Dahulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umumnya mereka menanyakan tentang kebaikan. Ini pada umumnya sahabat ketika itu bertanya tentang kebaikan, tentu untuk mereka amalkan. Tetapi aku kata Hudayfa ibnul Yaman, tetapi aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak tentang kejelekan. Makhafata an aqa'a karena aku takut terjerumus di dalam kejelekan tersebut. Iya. Jadi ini Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Artinya Asar ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita mengetahui kejelekan Pentingnya kita mengetahui kemungkaran, kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, jahiliyah, kebid'ahan dan kemaksiatan. Supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus di dalamnya. Ya, karena berapa banyak orang yang tidak mengenal kejelekan pada akhirnya mereka terjerumus di dalamnya. Makanya pernah dikatakan juga oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Satungkadu ural Islam urwatan urwatan Ida nasha fil Islam man la ya'riful jahiliyah akan terurai ikatan Islam seutas demi seutas apabila tumbuh di dalam Islam orang yang tidak mengenal jahiliyah dan juga dikatakan oleh seorang penyair araftu syarra la li syarri walakin li tawaqihi faman lam ya'rif syarra minal khair waqa'a fihi aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya melainkan untuk menjauhinya karena siapa yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan maka dia akan terjerumus di dalam keburukan baik jadi ini pentingnya mengenal kemunafikan dan sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu pernah berkata du'iya Umar li janazatin jafiha fiha aw yuriduha Fata'allaqtu bihi fakultu ijlis ya amiral mu'minin Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah diundang untuk ikut mensolatkan jenazah maka kata Hudzaifah aku pun menahannya ini di masa Umar menjadi khalifah aku pun menahannya kemudian aku berkata duduklah wahai amirul mukminin jangan engkau solatkan jenazah tersebut fa innahu min ulaik karena dia jenazah tersebut termasuk dari golongan orang-orang munafik ya termasuk golongan orang-orang munafik ya kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata nasyattuka Allah aku minta kepadamu dengan nama Allah ana minhum apakah aku termasuk bagian dari mereka coba perhatikanlah jemaah sekalian ini pertanyaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Hudzaifah karena Hudzaifah mengetahui nama-nama orang munafik disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepadanya maka Umar radhiyallahu anhu meminta kepadanya dengan nama Allah untuk mengabarkan apakah aku bagian dari mereka ini subhanallah menunjukkan kepada kita rasa takut Umar. Rasa takut Umar jangan sampai beliau termasuk orang-orang munafik. Iya. Tentu kita yang lebih patut untuk takut. Kita yang lebih patut untuk waspada. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang munafik. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejelekan dunia dan akhirat. Iya. Dan jemaah sekalian, perlu juga kita tambahkan penjelasan di sini. Ini bukan maksudnya Umar tidak beriman bahwa beliau termasuk penghuni surga. Karena beliau telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan dirinya termasuk satu dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga. Ya, belum lagi dalil-dalil yang lain. Tetapi maksudnya di sini Umar radhiyallahu anhu berprasangka buruk terhadap dirinya. Itu sifat seorang mukmin. Orang mukmin itu berprasangka buruk terhadap diri, tidak merasa hebat, tidak ujub, apalagi takabur, sombong. Ya. Itu sifat seorang mukmin. Adapun kepada Allah kita harus berprasangka baik. Kepada Allah kita harus berprasangka baik. Maka kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala la, beliau berkata tidak wala ubri'u ahadan ba'dak tetapi saya tidak akan menyampaikan kepada seorang pun setelah engkau wahai Amirul Mukminin siapa saja yang termasuk golongan orang-orang munafik. Iya. Dan juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu taala salah seorang imam dari generasi tabi'in. Beliau mengatakan adraktu thalathina min ashabin النبي sallallahu alaihi wasallam وسلم yakhafun nifaq ala على ma minhum ahadun yaqul innahu ala imani Jibril wa Mikail aku telah menjumpai 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam aku telah menjumpai 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya mengkhawatirkan kemunafikan atas dirinya. Semuanya takut. Jangan-jangan dia termasuk orang-orang munafik. Semuanya khawatir. Tidak seorang pun di antara mereka yang mengatakan bahwa imannya sama dengan imannya Jibril dan Mikail. Jamaah sekalian, inilah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya takut terjerumus dalam kemunafikan. Semuanya takut jangan-jangan termasuk orang-orang munafik. Maka tentu kita yang lebih patut untuk takut. Kita yang lebih patut untuk khawatir. Jangan sampai kita termasuk orang-orang munafik. Oleh karena itu jemaah sekalian, apa yang harus kita lakukan kalau kita wajib takut? Kita wajib takut. Sebagaimana kita takut terjerumus dalam kekufuran, demikian pula kita harus lebih takut terjerumus di dalam kemunafikan ya terjerumus dalam kemunafikan. Oleh karena itu wajib bagi kita takut dan apabila kita takut maka tentu kita akan berusaha mengetahui dan mempelajari apa saja sifat-sifat orang-orang munafik tersebut agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Baik. Adapun makna kemunafikan itu sendiri secara bahasa secara bahasa dia dari kata an yang maknanya adalah saroba fil ard masuk ke dalam tanah itu artinya secara bahasa dari kata an yang artinya adalah masuk ke dalam tanah iya dan juga bermakna dia masuk ke dalam tanah dan keluar dari sisi yang lain dia masuk di satu lubang dan keluar dari lubang yang lain ya sebagaimana dikatakan nafaqal yerbu al yerbu ini jenis hewan di padang pasir dia seperti itu modelnya masuk di satu lubang dan dia akan keluar dari lubang yang lain ya jadi kalau ada yang ingin menangkap sulit menangkap hewan tersebut ya ini asal makna bahasanya Baik. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan kemunafikan sebagaimana dikatakan Imam Al-Qayyim rahimahullah adalah izharul khair wa israrul syarr. Menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Itulah kemunafikan. Menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Ya. Yeah. Kemudian kemunafikan itu secara garis besar ada dua macam. Ada dua macam. An-nifaq al itiqadiyu kemunafikan akidah dan an-nifaqul amali kemunafikan amalan. Kemunafikan akidah dan kemunafikan amalan. Iya. Apa yang dimaksud dengan kemunafikan akidah? Kemunafikan akidah itu adalah idharul Islam wa ibtanil kufur wa ibtanul kufur menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Ya. Jadi kemunafikan itu ada dua, nifak i'tiqadi, nifak secara akidah dan nifak amali, nifak secara amalan kemunafikan secara amalan. Ya. Yang dimaksud dengan nifak i'tiqadi artinya adalah menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Inilah kemunafikan yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Dan itu biasanya terjadi biasanya terjadi apabila kaum muslimin kuat apabila kaum muslimin itu kuat ya karena mereka takut maka mereka pura-pura masuk Islam pura-pura menjadi muslim padahal dalam hati mereka menyembunyikan kekufuran makanya di Makkah di Makkah tidak ada orang-orang munafik semuanya berani menampakkan kekufuran Nanti setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, kemudian beliau memenangkan perang Badar, maka orang-orang yang membenci Islam yang masih kafir mereka melihat Islam ini sudah menjadi ancaman bagi mereka karena mereka kafir ketika itulah mereka menampakkan keislaman mereka pura-pura masuk Islam ya yeah dan pimpinan mereka ketika itu adalah seorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan orang ini dia adalah orang Arab Madinah yang tadinya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah seharusnya dia akan menjadi pemimpin. Orang-orang Aus dan Khazraj sudah sepakat akan mengangkat dia menjadi pemimpin mereka. Ya. Akan mengangkat dia menjadi pemimpin mereka. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, maka dia pun terlupakan begitu saja. Ya. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia terlupakan begitu saja. Maka di dalam hatinya ada kejengkelan, ada kedengkian dan kemarahan terhadap Islam dan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Oleh karena itu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenangkan perang Badar memenangkan perang Badar maka dia pun merasa takut akan keselamatan dirinya karena dia masih kafir dia pun pura-pura masuk Islam tetapi dari orang inilah berbagai macam bala tertimpa kepada umat Islam dan kaum muslimin serta agama Islam ya ketika itu jadi luar biasa eh, bencana yang ditimpakan dari orang ini dan pengikut-pengikutnya dia yang menggombosi pasukan jihad dia yang menggombosi orang-orang mau masuk Islam dia yang menggombosi orang-orang yang bersedekah dia pula yang memunculkan dan menyebarkan kisah dusta atas Aisyah radhiyallahu anha yang dia tuduh dengan tuduhan yang sangat keji yaitu berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wal billah dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam Al-Qur'an membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini yang pertama menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman dan bentuknya sangat banyak. Bentuknya sangat banyak. Iya. Dia menampakkan diri sebagai beriman kepada Allah tetapi dalam hatinya dia menyekutukan Allah. Dia menampakkan diri sebagai orang yang cinta Islam tetapi dalam hatinya membenci Islam. Dia menampakkan diri sebagai orang yang ingin menegakkan syariat Islam tetapi dalam hatinya dia membenci syariat Islam. Dia menampakkan diri sebagai orang yang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi dalam hatinya membenci syariat dan petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya nifak i'tiqadi dan ini termasuk kategori kufur akbar. Syirik apa namanya kekufuran yang besar. Kufur besar artinya menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam, mereka inilah yang Allah maksudkan dalam surat An-Nisa ayat ke-145 innal munafikina fid darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira sesungguhnya orang-orang munafik itu pada kerak neraka yang paling dalam dan engkau tidak akan mendapati seorang penolong pun bagi mereka ya ini maksud ayat surat An-Nisa ayat 115 yaitu kufur i'tiqadi. Orang yang pada hakikatnya mereka itu kafir dan pura-pura beriman. Baik. Kemudian yang kedua, kufur amali. Kufur dalam perbuatan. Artinya mereka melakukan sifat-sifat orang-orang munafik. Mereka melakukan sifat-sifat orang-orang munafik. Tetapi dalam hati mereka Tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inilah yang ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda ayatul munafik thalathun tanda orang munafik itu ada tiga Idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana Apabila berbicara dia dusta dan apabila berjanji dia mengingkari atau menyelisihi dan apabila dipercaya dia berkhianat dan dalam riwayat yang lain idza ahada ghadara wa idza khasama fajara apabila dia membuat perjanjian apabila dia membuat perjanjian dia mengkhianati perjanjian tersebut dan apabila dia berdebat atau dia bertikai maka dia berlaku curang ya dia berselisih dia berlaku curang ini lima sifat munafik amali nifak amali yang disebutkan dalam hadis ya ini sifat orang-orang munafik berbicara dusta berjanji menyelisihi dipercaya berkhianat kalau buat perjanjian dengan orang dia khianat juga kemudian apabila dia bertikai atau berselisih atau berdebat dia berlaku curang ya berlaku curang di dalam apa namanya perselisihan ini lima sifat orang-orang munafik tetapi ulama mengatakan ini namanya nifak amali kemunafikan secara amalan Artinya apa? Ini termasuk dosa-dosa besar namun tidak sampai menyebabkan pelakunya itu murtad keluar dari Islam. Iya. Ini harus kita bedakan. Kalau kita nggak bisa membedakan, ini bahaya. Kita bisa mengkafirkan orang. Iya. Betul itu dosa besar, itu kemunafikan, tetapi tidak bisa kita katakan secara mutlak orang itu munafik karena dia memiliki sifat-sifat ini. Karena munafik itu bisa jadi termasuk kalimat pengkafiran. Ya, kalimat pengkafiran sedangkan orang-orang yang melakukan nifak amali itu tidak sampai pada kategori kekufuran. ya. Jadi inilah secara garis besar dua macam kemunafikan. Kemunafikan secara keyakinan dan kemunafikan secara amalan. Baik. Sekarang kita akan mulai memasuki pembahasan sifat-sifat orang-orang munafik. Dan dalam pembahasan ini ada sebagian yang masuk dalam kategori kekufuran, ada sebagian yang masuk dalam kategori dosa-dosa besar namun tidak sampai tingkat kekufuran. Iya. Dan ini saya kutip dari sebuah kitab yang sangat bagus berjudul Nurul Iman wa dhulumat wa dhulumatun nifaq fi dawil kitabi was sunnah yang disusun oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani Nurul Iman wa Dhulumatin Nifaq fi Dawil Kitab was Sunnah yang artinya adalah cahaya keimanan dan gelapnya kemunafikan menurut Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam iya Beliau dalam penjelasan sifat-sifat orang-orang munafik menyebutkan beberapa ayat kita akan bahas sebagiannya insyaallah taala kalau cukup waktu mungkin semuanya dan juga dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya namun sebelumnya beliau menyebutkan ada tiga faidah penting tiga faidah penting mengetahui sifat-sifat orang-orang munafik. Tiga faedah penting mengetahui sifat-sifat orang-orang munafik di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faidah yang pertama, faidah yang pertama adalah sebagai nikmat dari Allah atas kaum mukminin agar kaum mukminin menjauhi sifat-sifat tersebut. Ini termasuk nikmat besar dari Allah yang Allah berikan kepada kita agar kita dapat menjauhi sifat-sifat tersebut. Ini faidah yang pertama. Kita pelajari untuk kita jauhi. Kemudian yang kedua, di dalamnya terkandung ancaman dan peringatan keras. Karena kadang-kadang jiwa kita itu perlu dengan ancaman dan peringatan keras. Apalagi yang sudah eh, banyak lalai dan terlena dengan kehidupan dunia perlu diberikan ancaman dan peringatan keras agar kita menjauhi sifat-sifat orang-orang munafik tersebut. Kemudian yang ketiga kata beliau, motivasi terhadap kaum mukminin agar berlaku jujur kepada Allah dan membersihkan batin kita, menyucikan hati kita dari segala macam kesyirikan, kekufuran, dan sifat-sifat orang-orang munafik tersebut dan hendaklah kita samakan antara zahir kita maupun yang batin kita. Jangan sampai ada perbedaan antara zahir dan batin. Baik. Ini tiga manfaat. Kemudian beliau menyebutkan ayat yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah mulai dari ayat ke-8 sampai ayat ke-20 mulai dari ayat ke-8 sampai ayat ke-20. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal kata Allah mereka tidaklah beriman mereka tidaklah beriman. Ya. Kita ringkas saja. Di dalam rangkaian ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tujuh sifat orang-orang munafik. Dalam 13 ayat Allah menyebutkan tujuh sifat orang-orang munafik. Ya, selebihnya itu eh, penjelasan tentang balasan yang Allah akan berikan kepada mereka. Iya. Adapun penjelasan sifatnya ada tujuh. Yang pertama, mereka mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Ini sifat mereka yang paling berbahaya, yaitu mengaku beriman tetapi dalam hati mereka tidak beriman. Ini yang kita sebutkan tadi, kufur i'tiqadi, nifak i'tiqadi. Kemunafikan secara akidah, keyakinan. Ini kemunafikan yang terbesar. Yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Ya, kalau tadinya dia beriman. Ya. Adapun kalau dia tadinya kafir kemudian dia masuk Islam tapi dalam hatinya menyembunyikan kekufuran maka dia tetap kafir, dia belum pernah menjadi muslim. Walaupun walaupun di dalam syariat Islam kita diharuskan menyikapi manusia sesuai dengan zahir sesuai dengan zahirnya kenapa karena kita nggak pernah mengetahui hakikat batinnya ya makanya Rasulullah SAW mencela dengan keras sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma ketika membunuh seseorang di medan perang sudah tinggal satu ayunan pedang dia mengucapkan la ilaha illallah dia masuk Islam tetapi tetap disikat oleh sahabat ini kenapa karena indikasinya kuat dia ini pura-pura iya kan ini tinggal satu ayunan pedang jadi indikasinya kuat sekali dia pura-pura masuk Islam tapi jemaah sekalian tetap saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah besar. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah besar sampai beliau mengatakan kepada sahabat ini, "Asyaqaqta sadrahu?" Apakah kamu sudah membelah dadanya sehingga kamu mengetahui dia pura-pura masuk Islam? Jadi enggak boleh kita menilai hati seseorang. Iya. Kita tetap menyikapi mereka sesuai dengan zohirnya Sampai-sampai jamaah sekalian, ketika orang-orang munafik di kota Madinah sudah melakukan berbagai macam kerusakan, kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka para sahabat pun minta izin kepada Nabi SAW untuk membunuh mereka. Untuk membunuh mereka. Iya. Sampai-sampai putra Abdullah bin Ubay bin Salul, putranya sendiri itu minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh ayahnya. Iya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh orang-orang munafik. Kenapa? Karena kita harus menyikapi mereka secara zahir. Adapun urusan hatinya dikembalikan kepada Allah. Dan juga karena ada hikmah yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam agar orang-orang tidak mengatakan anna Muhammadan yaqtulu ashabah agar orang-orang tidak mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh para sahabatnya. Maksudnya apa? Orang-orang di luar Islam itu mereka enggak mengerti. Mereka hanya melihat dia sudah masuk Islam. Ya kan? Dia sudah masuk Islam. Mereka tidak tahu mereka bahwa dia itu munafik sehingga kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membunuhnya maka orang-orang akan mengatakan Nabi membunuh sahabatnya sendiri ya kalau sudah begitu apa yang terjadi nggak ada lagi yang mau masuk Islam sahabatnya sendiri saja dia bunuh ya nah di sini ada pelajaran bagi kita jemaah sekalian kita itu di dalam bertindak di dalam bertindak walaupun benar walaupun apa yang kita lakukan itu benar menurut syariat tetapi kalau kemudian memunculkan kemungkaran atau kemudaratan yang besar, maka kita nggak boleh lakukan. Kita tidak boleh melakukan. Ya, ini pelajaran yang bisa kita petik. Jadi hati-hati dalam ucapan kita, hati-hati dalam sifat kita, dalam sikap kita. Jangan sampai memunculkan satu kemudaratan yang besar walaupun apa yang kita lakukan itu benar. Ya. Maka di sini ulama menjelaskan merubah kemungkaran itu ada kaidahnya. Di antara kaidah penting itu adalah tidak boleh memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Kita mau melarang satu kemungkaran, tapi malah muncul kemungkaran yang lebih besar. Justru mudaratnya lebih besar. Maka ini tidak boleh. Ini tidak dibenarkan. Iya. Jadi harus paham uh, kaidah dalam merubah kemungkaran. Jangan hanya bermodal semangat saja. Ya, kemudian kita main sikat, main hantam, padahal justru memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Baik. Jadi itu sikap kita kepada mereka. Maka Allah jelaskan di sini sifat mereka yang pertama mengaku beriman tapi menyembunyikan kekufuran. Ya. Dalam ayat ini juga ada pelajaran bagi kita pentingnya beriman kepada Allah dan hari akhir dan bahwasannya orang-orang munafik itu tidak benar-benar beriman kepada Allah, tidak pula kepada hari akhir. Baik, ini sifat mereka yang pertama. Kemudian sifat mereka yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yukhadi'un Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Padahal kata Allah, tidaklah mereka menipu kecuali diri-diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Jemaah sekalian, inilah sifat mereka yang kedua. Suka melakukan tipu daya. Suka melakukan makar untuk mendatangkan kemudaratan terhadap kaum muslimin. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita punya sifat ini. Suka melakukan makar, suka melakukan tipu daya demi menimpakan kemudaratan terhadap kaum muslimin. Maka akibatnya apa? Kemudaratan itu hanya tertimpa kepada mereka. Ya. Kemudaratan itu hanya tertimpa kepada mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa menimpakan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang yang membuat makar pada hakikatnya dia membuat makar untuk dirinya sendiri. Ya. Membuat makar itu artinya melakukan tipu daya yaitu melakukan melakukan satu tindakan yang samar yang tersembunyi yang mungkin kelihatannya bagus tetapi di dalamnya mengandung musibah dan malapetaka ya untuk membahayakan orang lain ya ini sifat orang-orang munafik suka membahayakan kaum mukminin dan melakukan tipu daya di dalam usaha-usaha mereka. Kemudian yang ketiga, fi qulubihim maradun. Kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Penyakit apa yang dimaksudkan di sini jemaah sekalian? Dua macam penyakit. Yaitu maradus syahwa maradus syahwah wa maradus syubhat. Penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Iya. Ini hatinya orang-orang munafik memiliki penyakit yaitu dua macam penyakit, penyakit syahwat dan penyakit syubhat, ya. Bukan sakit liver ya, bukan. Tapi penyakit yang sifatnya abstrak, Bukan penyakit hati yang sifatnya fisik Tetapi penyakit hati yang sifatnya abstrak Yaitu dua macam penyakit hati Penyakit syahwat dan penyakit syubuhat Apa itu penyakit syahwat? Orang yang memiliki kecenderungan dan kecintaan untuk berbuat keji Yaitu melakukan perzinahan Itu namanya penyakit syahwat orang yang punya kecenderungan terhadap perzinahan. Dan subhanallah, ini adalah sifat orang-orang munafik yang tidak sedikit diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Punya kecenderungan terhadap perzinahan. Makanya dalam Al-Qur'an dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kaum wanita, "Wala takhda'na bil fayatma fi qalbihi marad janganlah engkau atau kalian wahai para wanita melemah lembutkan suara kalian sehingga berkeinginanlah untuk melakukan kekejian orang yang di hatinya ada penyakit penyakit yang dimaksudkan di sini kata para ulama adalah syahwatuz zina syahwat untuk melakukan perzinahan. ya Allah peringatkan kepada kaum wanita, hati-hati berbicara, jaga suara, jangan mendayu-dayukan suara, melemah-lembutkan kecuali kepada suami. ya Karena kalau terdengar orang yang di hatinya ada penyakit, maka dia berkeinginan untuk berbuat keji. ya Dan bahkan orang yang tadinya tidak ada penyakit bisa jadi muncul penyakit. Bisa jadi muncul penyakit karena mendengarkan suaranya. Itu baru mendengarkan suaranya, belum lagi lihat orangnya. Ya. Belum lagi lihat orangnya. Sama saja, orangnya pakai jilbab atau enggak pakai jilbab, pakai cadar maupun enggak pakai cadar. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum lelaki itu untuk menundukkan pandangan. Ya, Katakan kepada laki-laki beriman, "Yaguddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Di sini Allah perintahkan kita menundukkan pandangan dari kaum wanita. Dan Allah tidak membuat perincian apakah dia sudah pakai jilbab atau dia nggak pakai jilbab. Apakah dia menutup aurat atau dia nggak menutup aurat. Ya. Makanya salah kaprah. Kalau ada yang mengatakan kalau wanita itu sudah pakai jilbab boleh dilihat, nggak boleh. Kalau dia sudah pakai cadar boleh kita lihat, nggak boleh. Ya. Sama. Walaupun lebih besar dosanya kalau dia buka jilbab, tetapi sama terlarang. Dua-duanya terlarang. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu auratun." Idza kharajat min baitiha istashrafaha syaitan. Wanita itu aurat. Kalau dia keluar dari rumahnya, setan akan menghias-hiasinya. Perhatikanlah hadis ini jamaah sekalian. Nabi SAW mengatakan wanita itu kalau keluar dari rumah, setan akan menghiasinya. Nabi tidak mengatakan kalau dia keluar rumah nggak nggak menutup aurat, setan akan menghiasinya. Kalau dia menutup aurat, setan akan menjauhinya. Tidak, sama. Setan akan menghias-hiasinya walaupun dia sudah pakai aurat. Afwan sudah pakai jilbab, sudah menutup aurat, ya. Mungkin setannya beda saja. Ya, kalau yang sudah tutup aurat setan yang kelas berat. Ya. Tapi di bulan Ramadan ini alhamdulillah setan yang kelas berat itu diikat. Enggak semua setan yang diikat. Yang kecil-kecil, yang kelas ringan itu enggak diikat enggak dibelenggu. Yang dibelenggu hanyalah yang kelas berat sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat maradatul jin. Jin-jin yang paling durhaka, setan-setan jin yang paling durhaka itu yang diikat. Tapi yang diikat itu pun hanya setan dari kalangan jin. Adapun setan dari kalangan manusia yang paling durhaka maupun yang tidak yang kelas berat maupun yang kelas ringan itu masih bergentayangan. Ya, makanya masih banyak maksiat walaupun di bulan Ramadan. Ya, tetapi kita tetap menyaksikan adanya apa namanya? pengurangan. Ya, berkurang maksiat. Karena setan-setan besarnya terikat. Setan-setan besar dari kalangan jin. Namun yang dari kalangan manusia ini uh, belum terikat bahkan mereka merubah strategi ya kalau dulu setannya buka aurat sekarang setannya pun pakai kudung ya kemudian uh, apa namanya cara untuk menjerumuskan manusia dalam kemaksiatan dikasih label islami ya makanya di bulan Ramadan muncul sinetron islami film islami lagu islami, konser islami, lawak islami, semuanya jadi islami. Ini beda metode saja. Ini metode di bulan Ramadan. Iya. Itu semuanya hal-hal yang melalaikan kita dan menjerumuskan kita ke dalam dosa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Iya. Jadi Nabi SAW mengatakan wanita itu kalau keluar rumah setan menghiasinya. Beliau tidak mengatakan Setan menghiasinya kalau dia buka aurat. Sama saja. Dia pakai jilbab, buka jilbab keluar rumah setan menghias-hiasinya. Iya. Dan sama saja jemaah sekalian, wanita itu nggak boleh foto, nggak boleh selfie ketika dia lepas jilbab dan ketika dia pakai jilbab pakai cadar sekalipun sama nggak boleh. Apalagi diupload ke medsos. Iya. Yeah. Ini bahaya besar. Dan ulama sepakat itu hukumnya haram. Siapa yang mengatakan ulama beda pendapat soal foto, dia bohong. Ya, dia dusta. Kenapa? Karena ulama beda pendapat soal foto itu untuk laki-laki. Untuk foto laki-laki. Adapun untuk foto wanita, ulama seluruhnya sepakat hukumnya haram untuk ditampilkan di medsos. Itu untuk yang laki-laki pun ulama yang membolehkan seperti Syekh Ibn Utsaimin beliau hanya membolehkan ketika ada hajat, ada kebutuhan bukan untuk kenang-kenangan apalagi untuk gaya-gayaan di medsos, bukan ya, jadi jangan salah kaprah ya, baik jadi ini yang pertama penyakit syahwat yang kedua penyakit syubhat apa yang dimaksud dengan penyakit syubhat? Penyakit syubhat itu adalah kerancuan-kerancuan atau ucapan-ucapan yang samar yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah tapi seakan-akan benar seakan-akan benar itu namanya syubhat ya orang-orang munafik itu berpegang selalu pada syubhat berpegang selalu pada syubhat dan jemaah sekalian, yang pertama, sifat penyakit syahwat diadopsi oleh ahli maksiat. Yang kedua, diadopsi oleh ahli bid'ah. Ya. Ini dua penyakit orang-orang munafik yang diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Penyakit hati. Yang pertama penyakit syahwat ini yang diadopsi oleh ahli maksiat orang-orang yang terjerumus dalam dosa-dosa dan kemaksiatan. Yang kedua, syubuhat diadopsi oleh ahlul bid'ah. Ya. Ahlul bid'ah itu mereka kalau ditanya kenapa mereka melakukan bid'ah, pada umumnya mereka akan menjawab dengan dalil. Ya, dengan dalil Al-Qur'an atau sunnah. Tetapi pada hakikatnya yang dia lakukan itu tidak berdasarkan dalil Sebab dalilnya dia bawa kepada pemahamannya. Dia tinggalkan pemahaman yang benar, pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, itu sifat ahlul bid'ah. Itu namanya penyakit syubhat. Mengikuti yang selalu condong pada kesesatan, condong pada kebid'ahan, condong kepada penyimpangan. Ya. Dan jangan tertipu. Walaupun mereka mendatangkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian, ahlul bid'ah yang pertama muncul ya di tengah-tengah umat Islam itu disebut dengan bid'ah khawarij. Bid'ah khawarij. Ya. Khawarij ini ketika muncul apa slogan mereka? Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Nah, subhanallah kedengarannya bagus, ya. Kelihatannya bagus. Hukum itu hanya milik Allah. Kemudian mereka selalu membaca ayat waman lam yahkum bima anzalallah اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ kafirun الْكَافِرُونَ Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan yaitu hukum Islam maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Ini dalil mereka. Jadi jangan kira mereka tidak punya dalil. Ya. Ahlul bidah itu punya dalil. Mereka punya dalil tetapi dalil-dalil yang mereka salah pahami. Dalil-dalil mereka salah pahami. Saya baru barusan bicara masalah foto, <laughs> sudah ada yang foto-foto. Ya. Baik. <clears throat> Jangan terlalu bermudah-mudahan dalam foto-foto ya. Ya. Ini ancamannya berat sekali. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para tukang gambar. Ya. Walaupun ulama berbeda pendapat. Ada yang memasukkan foto di dalam gambar bernyawa, ada yang tidak memasukkan. Tapi kalau kita mau selamat, kan kita tinggalkan lebih bagus. Itu jalan selamat. Iya. Taruhlah kita berpendapat foto itu tidak termasuk gambar bernyawa, tapi kalau kita tinggalkan kan lebih bagus. Itu jalan lebih selamat. Iya. Dan seorang muslim dituntut untuk menempuh jalan selamat. Iya. Dan Syekh Nusaimin seperti yang saya katakan tadi termasuk yang berpendapat foto itu tidak termasuk gambar bernyawa. Tapi beliau tidak membolehkan begitu saja. Beliau hanya membolehkan ketika ada satu hajat, hal yang dibutuhkan di dalam uh, kehidupan kita seperti untuk KTP, untuk paspor dan lain-lain. Iya. Baik. Jadi ini penyakit yang kedua, penyakit syahwat. Saya berikan contoh golongan Khawarij. Mereka berdalil berdalil untuk mengkafirkan pemerintah. Apa dalil mereka? Surat Al-Maidah. Ya, siapa yang tahu ayat berapa itu? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka itulah orang-orang yang kafir. Iya. Nah ini kita berikan satu contoh syubhat dan bagaimana cara membantahnya. Iya. Karena ini penting. Ini termasuk sifat orang munafik yang paling banyak diadopsi oleh kaum muslimin baik penyakit syahwat tadi maupun penyakit syubhat. Ya. Nah, syubhat ini lebih berbahaya daripada syahwat. Karena syubhat ini merusak sampai akidah. Ya. Kalau orang menuruti syahwat melakukan dosa-dosa besar, itu tidak sampai kekufuran. Tapi kalau dia pada tingkat syubhat, dia bisa sampai pada tingkat kekufuran. Iya. Sampai-sampai dulu ada ulama salaf yang mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, aku lihat engkau keluar dari kafe khamar atau bahkan dari tempat perzinahan, itu lebih aku senangi daripada aku lihat engkau keluar habis duduk-duduk bersama ahlul bidah." Sampai seperti itu ulama salaf dahulu. Saking takutnya anak-anaknya ini mendengarkan syubhat, ya Makanya dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Ya. Beliau mengatakan man sami'a bi bid'atin fala yulqiha li julasaihi fala yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim. Siapa yang mendengarkan satu ucapan bid'ah, satu ucapan yang mengandung syubhat, jangan dia sampaikan kepada teman duduknya. Kenapa? jangan sampai itu masuk ke dalam hati mereka. Ya. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengomentari ucapan ini dengan perkataan beliau, "Aktsaru a'immati salaf ala hadha tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifa wa syubha khattafah." Kebanyakan ulama ussalaf memberikan peringatan keras dari kebid'ahan ini. Maksudnya duduk-duduk dengan ahlul bid'ah mendengarkan ucapan-ucapan mereka yang mengandung syubhat. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka memandang hati itu lemah sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Iya. Jadi jangan merasa kuat mendengarkan ucapan-ucapan yang mengandung syubhat. Nah, sekarang kita berikan contoh dan harus antum perhatikan bantahannya. Iya. Jangan cuma dapat syubhatnya nggak tahu bantahannya. Ini bahaya. Iya. Orang-orang Khawarij dulu ketika mereka muncul, ketika mereka muncul, mereka berdalil. Bukan nggak punya dalil. Di antara dalil mereka, masya Allah, sangat meyakinkan. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang kafir. Dan jemaah sekalian, sampai hari ini ayat ini masih menjadi ayat pamungkas orang-orang Khawarij dan mereka akan membacakan ayat ini biasanya untuk mencuci otak atau doktrin awal ya ada yang biasa masuk di satu kegiatan apakah yang mereka sebut liqa atau halaqah atau apa saja biasanya ini biasanya ayat ini mereka sampaikan di awal-awal pengajian ya untuk apa untuk mengkafirkan pemerintah muslim atau membawa, memberikan kesan pemerintah ini sudah nggak patut untuk memimpin, sudah sepatutnya diturunkan, sudah sepatutnya dilawan. Iya. Jadi mereka pakai ayat. Ternyata jemaah sekalian, kalau kita lihat pemahaman para sahabat, pertama ayat ini nggak khusus pemerintah. Ayat ini berlaku umum. Jadi nggak boleh kita khususkan kepada pemerintah saja. Iya. Yang kedua, Para sahabat menafsirkan maksud ayat ini adalah kufur asgar sebagaimana dinukil dari Ibnu Abbas dan para sahabat yang lainnya serta para ulama mufassirin dari generasi tabi'in. Yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah kufur asgar. Siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah ini termasuk kategori kufur kecil. Tidak sampai menyebabkan dia kafir. Ya. Walaupun ulama ahlu sunnah juga memberikan pengecualian. Pengecualinya adalah ada tiga. Kalau dia melakukan satu dari tiga hal ini, maka dia kafir. Pertama, dia anggap hukum buatan manusia itu sama kedudukannya dengan hukum Allah. Ya, misalnya dia mengatakan hukum peninggalan Belanda ini kedudukannya sama dengan hukum Islam. Ya, terserah kita mau pilih yang mana. Maka dia kafir. Dia murtad keluar dari Islam. Nggak ada bedanya. Dia pemerintah atau masyarakat. Tidak ada bedanya. Iya. Kemudian yang kedua, yang lebih parah lagi, dia menganggap hukum buatan manusia, hukum adat misalkan, ya, hukum adat yang berhukum dengannya orang-orang adat, bukan pemerintah. Dia menganggap hukum adat, hukum warisan nenek moyangnya lebih bagus daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia kafir. Kemudian yang ketiga, apabila dia menghalalkan sesuatu yang sudah jelas haram di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, contohnya menghalalkan khamar. Maka ini adalah kekufuran. Baik. Jadi pada asalnya itu adalah kufur asgar. Tidak sampai menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Iya. Makanya ulama menyebutkan atas dasar inilah orang-orang khawarij ini kemudian melakukan pemberontakan. Coba lihat jemaah sekalian dari syubhat salah menafsirkan ayat mereka tafsirkan dengan syubhat mereka kemudian diikuti dengan pengkafiran kemudian diikuti dengan pemberontakan kemudian diikuti dengan penghalalan darah ya makanya adanya aksi-aksi terorisme, adanya aksi-aksi pengoboman, itu nggak muncul begitu saja. Itu muncul dari rusaknya keyakinan, rusaknya akidah, rusaknya hati mereka. Karena dalam hati mereka ada penyakit yang namanya penyakit syubhat. Karena dalam hati mereka ada penyakit yang namanya penyakit syubhat. Ini sebagai contoh dan subhanallah kenapa saya contohkan ini? Karena sampai hari ini masih ada. Ya. Sampai hari ini masih ada syubhat ini. Dan masih terus mereka pakai. Dan masih sering kita dengarkan terjadinya aksi-aksi pengeboman, aksi-aksi terorisme. Orang yang melakukannya mengatasnamakan jihad. Subhanallah. Ya, padahal kalau kita periksa apa dalil-dalil yang dia gunakan, itu semuanya syubhat. Seakan-akan dia berdasarkan Al-Qur'an seakan-akan dia berdasarkan as-sunnah padahal dia pahami menurut pemahamannya sendiri ya kalau kita baca argumen-argumen mereka kenapa melakukan aksi terorisme kenapa melakukan pengoboman bahkan mereka lakukan di negeri-negeri muslim mereka semuanya keluarkan dalil Al-Quran dan Sunnah demikian pula mereka melakukan perlawanan pembangkangan dan pemberontakan terhadap pemerintah muslim subhanallah ini dalil-dalilnya lebih banyak lagi lebih banyak lagi mereka akan keluarkan iya yeah. tapi semuanya mereka pahami sesuai dengan pemahaman mereka sendiri itu yang namanya syubhat ya yeah. dan jemaah sekalian pemberontakan itu di dalam Islam ada dua macam pemberontakan dengan senjata dan pemberontakan dengan kata-kata apa maksudnya pemberontakan dengan kata-kata? Yaitu mencela pemerintah secara terang-terangan di khalayak. Apakah di media massa, di media sosial atau dengan berdemonstrasi? Ini termasuk pemberontakan yang diharamkan di dalam syariat. Tapi ketika mereka melakukannya, mereka anggap itu jihad. Mereka anggap itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau antum tanya dalil, mereka akan keluarkan dalil. Iya. Yeah. Tapi semuanya mereka pahami sendiri tidak sesuai dengan pemahaman salaf. Nah, ini contoh syubhat. Ini contoh syubhat yang mungkin uh, bukan kesempatannya saat ini kita bahas lebih detail. Baik. Jadi ini bahaya sifat orang-orang munafik syubhat yang banyak diadopsi oleh kaum muslimin. Jadi ini sifat yang ketiga, penyakit hati yang mencakup dua macam penyakit, penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Baik. Kemudian yang keempat, Sifat mereka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun Dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi maka mereka mengatakan kami ini orang-orang yang melakukan perbaikan. Kami ini adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Maka Allah menegaskan, ketahuilah sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang melakukan kerusakan tanpa mereka sadari. Jemaah sekalian, inilah sifat mereka yang keempat, melakukan kerusakan dari arah yang mereka sangka sedang melakukan perbaikan. Iya. Ini sifat mereka yang keempat Melakukan kerusakan Dari arah yang mereka sangka Sedang melakukan perbaikan Dan inilah sifat yang termasuk sangat berbahaya Dan juga banyak diadopsi oleh sebagian kaum muslimin Seperti yang kita contohkan tadi Katanya mereka mau merubah kemungkaran Tapi dengan cara apa? Dengan cara mengadopsi Cara yang dilakukan oleh orang kafir Contohnya apa? Berdemonstrasi. Iya. Mereka pikir ini untuk mendatangkan perbaikan. Dan memang mungkin ya kita nggak tahu pasti apa niat mereka. Mungkin niat mereka baik, tapi tetap saja caranya salah. Iya. Ada lagi yang lebih parah, melakukan aksi pengoboman. Kalau kita tanya, untuk apa dia melakukan itu? Untuk perbaikan. Untuk membunuh orang-orang yang sudah patut dibunuh orang-orang yang membahayakan Islam menurut mereka. Iya. Jadi dia merasa benar. Dia merasa benar. Sama dengan orang-orang yang menyebarkan pemahaman Syiah. Dia merasa benar di dalam menyebarkannya. Orang-orang yang menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, mereka merasa benar. Jadi sebenarnya pada diri mereka terdapat apa namanya sifat orang-orang munafik berbuat kerusakan dari arah yang mereka sangka sedang berbuat perbaikan. Artinya mereka sedang menyesatkan tapi mereka sangka sedang memberi petunjuk. Iya, ini bahaya. Dan jemaah sekalian, apa sebab mereka terjerumus dalam sifat ini? Karena kebodohan. Karena kebodohan, ketidaktahuan terhadap ilmu agama, terhadap manhaj yang hak, ini sebab utama. Iya. Makanya siapa yang ingin memperbaiki bangsa, siapa yang ingin membangun negeri tanpa mengetahui manhaj yang hak, tidak mungkin dia bisa lakukan dengan benar. Enggak mungkin, mustahil. Ya. Dia akan terjerumus dalam satu perbuatan merusak tapi dia pikir sedang berbuat perbaikan. Enggak mungkin, mustahil. Dia bisa memperbaiki bangsa. Maksudnya secara hakiki, bukan memperbaiki secara parsial saja membangun bangsa secara hakiki, membangun iman dan ketakwaan. Ini yang lebih penting daripada membangun fisik. Ya, kita nggak berbicara bangunan fisik. Demikian pula kerusakan yang dimaksud di dalam ayat-ayat ini bukan berbuat kerusakan secara fisik. Iya. Tetapi merusak akidah, merusak keimanan, merusak ketakwaan, itu yang mereka lakukan. Itu yang mereka lakukan. Iya. Contohnya orang buat apa namanya film-film misalkan, sinetron-sinetron. Mungkin dia niat baik. Untuk apa? Untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat katanya. Tapi dia tampilkan di situ laki-laki dan wanita bergaul bebas, tidak menggunakan hijab dan sebagainya. Dia ingin melakukan kebaikan. Katanya itu karya seni. Itu adalah karya untuk memberikan sumbangsi kepada bangsa. Itu kata mereka patut diberikan penghargaan ya padahal itu adalah merusak bangsa merusak generasi ini sifat-sifat orang munafik sekali lagi sebabnya adalah karena kebodohan iya oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala pernah berkata man Allah bi jahlatin afsada aktsara mimma aslah Siapa yang beribadah kepada Allah dengan dasar kebodohan, dia lebih banyak merusak daripada berbuat perbaikan. Baik. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu, qalu anu'minu kama amana as-sufaha." Apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kalian sebagaimana manusia telah beriman yaitu para sahabat apa jawaban mereka jemaah sekalian apakah kami beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman maka Allah menegaskan mereka itulah sebenarnya orang-orang bodoh tapi mereka tidak menyadarinya jemaah sekalian ini sifat mereka yang kelima apa sifat mereka yang kelima membodoh-bodohkan orang yang beriman yaitu orang yang mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf. Dia anggap bodoh, dia anggap terbelakang, dia anggap apa namanya melakukan tindakan mundur ke masa-masa silam. Ya, yang seharusnya kata mereka kita ini maju, nggak boleh kita nengok lagi ke belakang. Ya, makanya dianggap bodoh. Orang yang mau ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap bodoh. Bahkan tidak jarang dianggap ekstrim, dianggap fanatik, ya, dicap dengan julukan-julukan jelek. Kadang disebut Wahabi, kadang disebut dengan radikal, bahkan tidak jarang disebut teroris, ya. Karena apa? Karena ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini sifat orang-orang munafik. Hati-hati. Jangan sampai di dalam diri kita ada sifat orang-orang munafik membodoh-bodohkan orang yang mengikuti bimbingan syariat. Baik. Pada hakikatnya orang yang tidak mengikuti bimbingan syariat kata Allah, mereka itulah orang-orang yang bodoh. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang pintar itu mestinya tahu apa yang baik untuk dirinya. Dan juga dia mesti tahu apa yang baik untuk dirinya dalam kehidupan yang kekal abadi, bukan kehidupan dunia ini saja. Itu namanya orang pintar. Ya. Kalau apa yang baik untuk dirinya saja dia belum ngerti, apa yang seharusnya dia lakukan yang baik untuk dunia dan akhirat, bagaimana bisa dikatakan dia orang pintar? Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, siapakah orang yang paling cerdas? Siapakah mukmin yang paling pintar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas orang mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik melakukan persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian mereka itulah orang-orang yang cerdas baik ini yang kelima mereka kalau diajak berhukum dengan syariat Islam mereka bilang itu hukum yang bodoh itu orang-orang bodoh kemudian yang keenam kata Allah وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يأمهون Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman Mereka mengatakan kami telah beriman Dan apabila mereka kembali bersama setan-setan mereka Maka mereka mengatakan kami bersama kalian kami hanya memperolok-olok orang-orang yang beriman tersebut. Allah yang memperolok-olok mereka dan terus menjerumuskan mereka di dalam kekufuran mereka, sifat melampaui batas mereka dan mereka terus terombang-ambing di dalamnya. Baik. Jemaah sekalian, inilah sifat mereka yang keenam. Di depan kaum mukminin berbicara lain, di depan orang-orang kafir mereka berbicara lain. Iya. Jadi berwajah lebih dari satu. Ya, di depan yang lain dia berwajah lain, di depan orang lain dia berwajah lain. Ini sifat orang-orang munafik yang sudah sepatutnya ditinggalkan oleh kaum mukminin. Ya. Kemudian di sini Allah mengatakan setan-setan mereka. Maksudnya di situ adalah pemimpin mereka. Ya. Jadi pemimpin di dalam kejelekan dinamakan setan-setan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka yang mengajak manusia untuk melakukan kejelekan-kejelekan. Iya. Sebagaimana juga terdapat dalam banyak ayat yang mungkin tidak bisa kita jelaskan pada kesempatan ini, di antara sifat orang-orang munafik adalah mengajak manusia melakukan kesesatan dan menghalangi manusia untuk melakukan ketaatan. Iya. Kemudian sifat yang ketujuh di dalam rangkaian surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 20 ini yang ketujuh adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya alladzina ashtarau ad-dalalata bil huda. Mereka itu telah menukar kesesatan dengan petunjuk. Telah membeli kesesatan dibayar dengan petunjuk. Iya. Inilah sifat mereka yang ketujuh. Artinya apa? Orang-orang munafik itu mereka tahu kebenaran. Ini diantara sifat orang munafik. Tatkala mereka sudah mengetahui kebenaran, mereka tinggalkan. Mereka tinggalkan. Hati-hati. Jangan sampai ada dalam diri kita sifat orang munafik ini. Sudah tahu ini yang benar, sudah tahu ini yang berdasarkan dalil, tapi kita tinggalkan. Dan jemaah sekalian, Kadang sebagian orang meninggalkan satu kebenaran karena apa? Karena dia terjerumus di dalam bentuk kekufuran yang lain, yaitu apa? Menuhankan gurunya, menuhankan mazhabnya, bahkan menuhankan nenek moyangnya. Orang yang meninggalkan kebenaran demi mengikuti pendapat seorang guru atau pendapat manusia itu sama saja dia menuhankan Secara tidak langsung dia telah menuhankan gurunya tersebut atau makhluk tersebut. Seperti kekufuran dan kesyirikan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-31. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi menjadikan ulama-ulama mereka dan orang-orang Nasrani menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Ketika ayat ini turun dan dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu didengarkan oleh Adi bin Hatim, sahabat yang dulunya beragama Nasrani. Maka beliau pun berkata, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Wahai Rasulullah, kami tidak beribadah kepada pendeta-pendeta kami. Ya, ini kata Adi bin Hatim. Kenapa dalam ayat itu dikatakan kami beribadah kepada pendeta-pendeta kami? Padahal kami nggak melakukan itu. Kalau kepada Nabi Isa itu betul, tapi kalau kepada pendeta tidak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bukankah para pendeta kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan dan kalian pun ikut-ikutan ikut menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal maka kata sahabat ini, tentu ya Rasulullah memang seperti itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, fatilka ibadatuhum. Itulah yang dimaksud beribadah kepada para pendeta-pendeta kalian. Ya, ikut-ikutan pada pendapat pendeta. Ini para pendeta itulah yang menyesatkan umat-umat Nasrani. Pada asalnya mereka itu orang-orang yang beriman. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan mereka beribadah kepada Allah dan mengikuti syariat beliau tetapi para pendeta itulah yang menyesatkan mereka. Nah ini sama jemaah sekalian, ini sifat yang diadopsi oleh sebagian muslim. Dia sudah dapat dalil, tapi bertentangan dengan pendapat kiainya, bertentangan dengan pendapat mazhabnya. Padahal dalilnya sudah jelas, dia sudah tahu itu sebenarnya yang benar. Namun demi mengikuti gurunya, kiainya, dia buang dalil tersebut. Dan juga tidak jarang dengan apa? dengan sifat permusuhan terhadap orang-orang yang mengikuti dalil tersebut. Jadi subhanallah, bukan satu sifat munafik yang dia adopsi. Dia adopsi juga sifat-sifat yang lain. Iya. Dia sudah meninggalkan kebenaran dan dia juga memusuhi orang-orang yang mengikuti kebenaran tersebut. Ya, ini di antara sifat-sifat munafik yang ternyata diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Makanya jemaah sekalian, tadi kita katakan yang mengadopsi sifat orang-orang munafik itu dua golongan ahli maksiat dan ahli bid'ah tapi lebih banyak pada ahli bid'ah lebih banyak pada ahli bid'ah di antaranya ini yang ketujuh mereka tinggalkan kebenaran padahal mereka sudah tahu benar kenapa ikut pendapat manusia ikut pendapat guru ikut pendapat makhluk iya Padahal Imam Syafi'i rahimahullah taala pun berpesan, "Idza sahal hadis fahuwa madhhabi." Kalau hadis itu sahih, maka itulah mazhabku yang sebenarnya. Iya. Kalau hadis itu sahih, itulah mazhabku yang sebenarnya. Baik. Alhamdulillah, itulah tujuh sifat orang-orang munafik yang tertera di dalam surat Al-Baqarah mulai dari ayat ke-8 sampai ayat ke-20. 13 ayat berbicara tentang sifat orang-orang munafik dan balasan yang Allah akan timpakan kepada mereka. Baik. Sampai jam berapa kita? Jam 11 seperempat. Baik. Berarti waktu sudah mepet sekali. Mungkin kita cukupkan sampai di sini karena kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Ya. Padahal di sini ada sembilan ayat. sembilan ayat tanpa dua hadis. Jadi dalam kitab kecil ini beliau sebutkan sifat-sifat orang munafik dari sembilan ayat itu pun hanya sebagian, belum semua. Masih banyak ayat-ayat kemunafikan yang belum beliau sebutkan. Beliau sebutkan di sini sembilan ditambah dua hadis. Ya, berarti sebelas dalil. Kita baru bahas satu. Satu yang padanya ada tujuh sifat orang-orang munafik. Ya. Jadi lanjutannya masih cukup panjang. Baru berapa persen kita bahas? 10 persen ya. <laughs> Belum nyampe mungkin. Ya, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang lain atau antum bisa memiliki bukunya. Judulnya adalah uh, Nurul Iman Wadulumatun Nifak. nifaq fi kitab Wasunnah. Penulisnya adalah Syekh Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahtani penulis kitab Hisnul Muslim. Ya, beliau juga penulis kitab Hisnul Muslim. Baik. Di musim pemilu kita sulit mengetahui apakah calon pemimpin kita munafik atau tidak. Bagaimana seharusnya kita bersikap? Apakah sebaiknya golput saja? Baik. Jamaah sekalian, ada dua sisi jawaban yang perlu kita pahami. Yang pertama, pemilu itu sendiri pemilu itu sendiri kata Syekh Saleh As-Suhaimi rahimah taala Pemilu itu sendiri adalah togut. Ya. Pemilu itu sendiri termasuk kategori togut. Artinya bertentangan dengan syariat Islam. Itu hakikat pemilu. Kenapa? Karena pemilu itu memilih pemimpin dengan hasil suara terbanyak. Enggak peduli dia apa namanya koruptor, penjahat, orang kafir sekalipun kalau ternyata suara terbanyak memilihnya dia yang terpilih iya kan itu sudah jelas bertentangan dengan syariat Islam syariat Islam itu nggak peduli dengan suara terbanyak suara terbanyak mau terima atau menolak kalau dia yang pantas memimpin dia harus memimpin iya suara terbanyak harus ikut mau nggak mau harus ikut itu syariat Islam itu syariat Islam melihat pada kriteria pemimpin. Ya kriteria yang nomor satu dia adalah mukmin Muslim. Ya. Kemudian dia memiliki ilmu, ilmu untuk memimpin. Dan yang lebih penting adalah ilmu agama. Dia memiliki kedalaman ilmu agama. Makanya jemaah sekalian perhatikan, ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat memilih orang yang paling berilmu, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, meskipun secara fisik banyak orang yang lebih kuat fisiknya dari Abu Bakar. Ya. Tapi mereka pilih orang yang paling berilmu. Setelah Abu Bakar meninggal, mereka pilih lagi orang yang paling berilmu. Ya, Abu Bakar yang menunjuk. Beliau tunjuk orang yang paling berilmu, Umar dan seluruh sahabat sepakat. Kemudian mereka pilih Utsman dan Ali. Ini semua orang yang paling berilmu. Ya, andai mayoritas menolak itu enggak apa namanya enggak peduli dengan penolakan mereka jadi ini hakikat demokrasi demokrasi itu bertentangan dengan syariat Islam pemilu itu bertentangan dengan syariat Islam iya ini harus kita yakini dulu Iya. ini harus kita yakini dulu dan juga jemaah sekalian perlu kita pahami juga pada hakikatnya pemilu itu bukan suara terbanyak. Itu hakikatnya. Bukan suara terbanyak, tapi suara segelintir orang yang punya uang yang bisa bikin iklan untuk pencitraan. Iya, itu hakikat pemilu. Itu hakikat pemilu. Suara segelintir orang yang menipu banyak orang. Kan banyak orang itu kan bodoh. Mayoritas manusia itu kan bodoh. Gampang ditipu-tipu. Allah ingatkan dalam Al-Quran wa in tuti man fil ardi yudilluka an sabilillah kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah ya ini mayoritas manusia kondisinya bodoh tersesat dari jalan Allah ya bagaimana menipu mereka gampang saja bikin aja iklan bikin pencitraan ya maka yang punya uang banyak dialah yang bisa membeli mereka dengan cara pencitraan. Jadi sebenarnya tidak benar juga dikatakan uh, pemilu itu suara mayoritas. Pada hakikatnya itu adalah suara minoritas yang punya uang. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, memang ada kondisi tertentu pemilu itu oleh sebagian ulama dibolehkan. Kapan itu? Ketika pengukuran maslahat dan mudaratnya apabila kaum muslimin tidak ikut pemilu akan muncul mudarat yang lebih besar. Iya. Maka kata para ulama harus kita kecilkan mudaratnya Artinya apa? Kalau ikut pemilu, kalau ikut pemilu ada mudarat. Mudaratnya sudah jelas. Sistemnya saja sudah bertentangan dengan syariat Islam dan diadopsi dari orang-orang kafir. Tapi kalau nggak ikut pemilu, mungkin mudaratnya lebih besar. Misalkan orang kafir jadi berkuasa. Ya, maka kondisi seperti ini dibolehkan demi untuk mengurangi kemudaratan, bukan membolehkan pemilu. Jadi jangan salah sangka dulu. Bukan untuk membolehkan pemilu, tetapi untuk mengurangi kemudaratan. Iya, mengurangi kemudaratan. Iya. Jadi kalau dibaca dari pertanyaannya seakan-akan pemilu itu sudah hal yang bagus, tidak. Iya, itu bukan cara yang benar di dalam memilih pemimpin. Baik. Jadi kalau begitu kita harus memiliki ilmu tentang siapa yang mencalonkan ini. Kalau sudah jelas-jelas yang ini muslim, yang itu kafir, maka yang dipilih adalah seorang muslim. Iya. Dan juga tadi sudah kita jelaskan menyikapi seorang muslim itu adalah sesuai dengan zahirnya. Jangan kita korek-korek batinnya. Ya. Seperti yang kita jelaskan tadi menyikapi dia sesuai dengan zahirnya. Adapun di dalam batinnya dia sebenarnya kafir, cuman pura-pura, itu bukan urusan kita, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu alam. Bolehkah kita berkata menyebutkan munafik kepada saudara kita secara langsung ataupun tidak langsung? Ini tidak boleh. Ini tidak boleh sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Apakah orang yang berhutang untuk kebutuhan yang bukan pokok tetapi enggan untuk membayarnya termasuk orang yang munafik. Ya. Kalau dia sudah berjanji untuk membayar tapi ternyata dia tidak membayar maka tidak diragukan lagi ini adalah sifat orang-orang munafik amali. Ya, makanya tadi sudah kita jelaskan munafik i'tiqadi dan munafik amali. Maka ini termasuk kategori munafik amali. Dan ini termasuk dosa besar ini termasuk dosa besar Jangankan yang gak mau bayar Yang mau bayar Tapi nunda-nunda pembayaran Itu sudah zolim Nabi SAW bersabda Matlul ghani zulmun Orang mampu Membayar Tapi dia menunda-nunda pembayaran Maka itu adalah kezaliman Itu sudah zolim Kalau dia tunda-tunda apalagi kalau dia nggak niat bayar sama sekali. Nabi SAW telah mengingatkan, nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi. Jiwa seorang mukmin terikat dengan hutangnya. Artinya, walaupun dia berhak masuk surga, dia masih tertahan disebabkan karena hutangnya. Ya, sampai hutangnya itu dibayar. Dan dibayar itu dengan dua cara. Kalau dia nggak bayar di dunia, maka dia akan bayar di akhirat dengan amal kebaikannya. Jadi dia termasuk orang-orang yang bangkrut. Ya. Kalau dia nggak bayar di dunia, maka tunggu saja di akhirat. Dia akan bayar dengan amal ibadah yang dia kerjakan di dunia. Jadi capek-capek dia beramal, dia puasa, dia sholat, itu dia serahkan kepada orang yang dia zolimi, termasuk yang dia nggak bayar hutangnya. Iya. Kalau ternyata ternyata nggak cukup, ya hutangnya lebih besar, daripada amal ibadahnya maka dosa-dosa orang yang dia zalimi ditimpakan kepadanya kemudian dia dilempar ke neraka naudzubillah iya Tadi disampaikan penyakit syahwat dan syubhat. Bagaimana cara mengobati penyakit-penyakit tersebut? Iya. Caranya Secara garis besar, obat kedua penyakit ini adalah menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu agama, mendalami ilmu agama. Inilah obat kedua penyakit. Baik penyakit syahwat maupun penyakit syubhat. Nah, subhanallah, dan ini pun benar-benar kita saksikan. Ya, ada orang yang tadi bergelimang dosa, ada orang yang tadi setiap hari melakukan bid'ah setelah dia menuntut ilmu dia semakin bertakwa kepada Allah dan dia tinggalkan bid'ah-bid'ahnya ya kan sering kan kita saksikan bahkan mungkin di antara kita seperti itu dahulu sebelum menuntut ilmu iya inilah rahasianya mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Ya. Kemudian yang kedua, yang kedua Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya. Ya. Jemaah sekalian, tawakal itu jangan hanya dalam urusan dunia saja. Ya. Banyak orang mengira tawakal itu dalam masalah rezeki, dalam masalah makannya, dalam masalah keselamatannya di dunia. Yang lebih penting kita bertawakal adalah keselamatan kita dari azab Allah keselamatan kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Gantungkan hati kita kepada Allah dan banyak-banyak berdoa kepadanya. Ya. Bahkan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun banyak berdoa kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah hatiku di dalam agamamu. Ya. Dan jemaah sekalian, memohon kepada Allah dan minta perlindungan kepada Allah dari godaan syahwat dan jaring syubhat. Ini sangat penting sekali. Terutama tatkala kita terperangkap di dalamnya. Ya. Bacalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Seorang anak muda yang memiliki syahwat yang bergejolak di dalam dirinya. Ya. Tapi bukan penyakit syahwat ya. Syahwat yang normal sebagai seorang laki-laki. Iya. Tapi bukan kecenderungan berbuat zina. Bukan itu maksud saya. Tapi syahwat yang normal sebagai laki-laki. Ketika beliau terperangkap di dalam satu ruangan bersama seorang wanita yang cantik jelita. Wanita itu telah menutup pintu-pintu Bukan hanya mengajak Nabi Yusuf alaihissalam, bahkan memaksa dan mengancam beliau untuk melakukan hubungan terlarang. Dan sudah terbetik, terbetik lintasan fikiran di dalam benak Nabi Yusuf alaihissalam untuk melakukannya. Jemaah sekalian, bagaimana Nabi Yusuf bisa selamat dari hal itu? Apa yang beliau lakukan? Pertama sekali beliau mengucapkan, Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Iya. Ini yang pertama kali dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam. Berlindung kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Iya. Kemudian setelah itu, apa yang beliau lakukan? Beliau berlari meninggalkan sebab-sebab yang bisa menjerumuskannya ke dalam dosa. Itu harus kita lakukan. Artinya apa? Yang berikutnya kita harus berjuang. Iya. Tinggalkan sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kepada kita kepada syahwat dan juga kepada syubhat. Itu yang harus kita lakukan. Jangan kita jerumuskan diri kita ke dalam syahwat. Ya misalkan kita buka-buka internet, lihat-lihat gambar-gambar yang tidak sepatutnya kita lihat. Ya, apalagi di bulan Ramadan. Mata harus berpuasa juga. Jangan hanya berpuasa dari makan dan minum. Puasakan mata kita dari melihat yang haram. Puasakan lisan kita dari mengucapkan yang haram. Puasakan telinga kita dari mendengarkan yang haram. Itu hakikat puasa. Bukan sekedar berpuasa dari makan dan minum. Hakikat puasa berpuasa dari yang haram. Iya. Jangan kita buka-buka website, buka-buka internet yang memancing kepada syahwat. Iya, jauhi. Dan juga jangan kita mau mendengarkan ucapan ahlul bid'ah. Jangan mau mendengarkan ucapan yang mengandung syubhat. Ya, coba-cobalah buka apa namanya website Khawarij, siapa tahu dia juga punya dalil. Akhirnya termakan syubhat. Iya. Siapa tahu dia juga punya dalil. Jadi memang dia punya dalil. Ya, tapi dalil salah dia pahami. Akhirnya buka-buka website Khawarij, lama-lama sudah pingin ikut memberontak kepada pemerintah pingin ikut demonstrasi. Tadinya tidak mau ikut-ikutan. Bahkan sudah jadi pendukung ISIS. Iya. Kenapa? Akibat baca-baca website mereka. Ini jauhi semuanya. Nabi Yusuf alaihissalam beliau berlari sekencang-kencangnya. Bahkan wanita itu sempat menangkap beliau. Tapi beliau terus berlari sehingga bajunya pun terkoyak-koyak karena itu. Ini yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi harus ada usaha yang besar harus ada usaha untuk meninggalkannya. Iya. Dan juga khusus untuk syahwat maka obatnya juga adalah sabar. Sedangkan untuk syubhat obatnya adalah yakin. Iya. Ini dua tingkatan mukmin yang sangat tinggi. Kesabaran dan keyakinan. Kesabaran menghilangkan atau menghad apa namanya menghadang syahwat keyakinan menghadang syubhat dan jemaah sekalian untuk sampai kepada dua tingkatan ini dengan menuntut ilmu dengan menuntut ilmu ya dan usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa may yatasabbar yusabbirhu barang siapa yang berusaha sabar maka Allah akan menyabarkannya artinya apa harus ada usaha harus ada usaha dan menuntut ilmu Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka para imam, para pemimpin-pemimpin. Iya. Yang memberi petunjuk dengan perintah dari kami. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun tatkala mereka sabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami ya. disebutkan akan mencapai tingkat kepemimpinan di dalam agama ya bahkan juga di dalam dunia dengan dua sebab ini sabar dan yakin ya jadi sabar menghilangkan syahwat keyakinan menghilangkan syubhat dan kita nggak akan sampai di situ kecuali dengan ilmu dan usaha usaha untuk mengamalkannya baik Mungkin itu diantaranya. Wallahu alam. Bagaimana jika ada seorang suami yang berprofesi sebagai ojek online? Mengingat penumpangnya adalah kadang perempuan juga. Bagaimana nafkah yang diberikannya pada anak istri? Ya. Pertama, tidak boleh apa namanya yang berprofesi sebagai ojek untuk Eh, mengambil penumpang yang perempuan atau lawan jenis. ya. Apalagi ojek online. Kan terlihat di situ yang apa namanya? yang pesan ya, yang order. Ya, terlihat di HP-nya laki-laki atau perempuan. Jadi tidak sepatutnya dia mengambil penumpang yang perempuan. Ini enggak boleh. Ini hukumnya haram. Iya. Khusus yang laki-laki saja khusus yang laki-laki saja. Ya jelas penghasilannya juga haram. Penghasilannya juga haram dari hasil perbuatan yang haram. Iya. Walaupun penghasilan yang haram itu bagi seseorang itu hukumnya haram, tapi kalau dia ada berikan ke orang lain, bagi orang lain itu menjadi halal. Iya. Tapi kalau istri dan anaknya mengetahui itu dari yang haram kemudian mereka tidak mau untuk memakannya itu lebih bagus itu lebih bagus untuk berhati-hati dan itu juga sebagai pelajaran bagi suaminya walaupun kalau mereka ambil sebenarnya halal bagi mereka haram bagi suaminya tapi halal bagi orang lain termasuk anak dan istrinya iya oleh karenanya para ulama memfatwakan kalau kita punya harta riba, kita nggak boleh konsumsi. Tapi kita berikan kepada orang-orang fakir. Iya. Atau kita berikan untuk fasilitas umum. Sebagaimana disebutkan dalam Fatwa jenada Daimah. Bagaimana menanggapi syubhat-syubhat Syiah yang mengatakan 12 kaligrafi yang terdapat di Masjid Nabawi Madinah menandakan kebenaran 12 imam mereka? Ya. Itu 12 kaligrafi saja mereka nggak bisa baca. Bagaimana mengatakan itu 12 imam mereka? Ya. Baca aja mereka nggak bisa. Ya. Kemudian dalil itu Al-Qur'an dan Sunnah bukan kaligrafi. Sejak kapan kaligrafi menjadi dalil? Ya. Dalil itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salaf. Ya. Bahkan perbuatan orang-orang di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, bahkan perbuatan imamnya sekalipun itu bukan dalil. Kebiasaan ibadah yang sudah berlaku di dalam Masjid Masjidil Haram Masjid Nabawi itu bukan dalil. Dalil adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka menyelisihi dalil, mereka tetap disebut salah. Iya. Yeah. Saya adalah pekerja yang setiap hari harus bekerja dengan lawan jenis wanita. Bagaimana caranya agar terhindar dari sifat munafik? Karena saya tidak mungkin menundukkan pandangan seperti meeting, diskusi dan lain-lain. Bahkan saat menghadap atasan wanita. Ya. Jamaah sekalian, pertama kita berbicara idealnya dulu. Ya, idealnya dulu. Idealnya adalah cari pekerjaan lain. Ya. Cari pekerjaan yang kita bisa mendapatkan dunia tapi yang lebih utama kita bisa menjaga agama kita. Kita bisa menjaga agama kita. Ini kita bicara idealnya dulu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq yang Maha memberikan rezeki. Kita belum lahir di muka bumi ini rezeki kita sudah ditetapkan. Bahkan Allah telah berjanji kepada kita, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar baginya dan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantikan yang lebih baik darinya. Yakin. Dengan penuh tawakal kepada Allah dan Allah telah berjanji, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Apa yang perlu kita takutkan ketika meninggalkan yang haram? Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kita dan akan memberkahi rezeki yang diberikan kepada kita apabila kita dapatkan dengan cara yang semuanya halal. Ya. Ini yang pertama. Tinggalkan lingkungan pergaulan, lingkungan kerja yang seperti itu yang akan membahayakan agama kita. Maksudnya agama dalam diri kita yang akan membahayakan iman kita. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan demikian pula para sahabat dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah turunkan ayat Allah turunkan ayat kepada para sahabat dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalik ma ataharru liqulubikum wa qulubihinna apabila kamu minta sesuatu dari istri-istri Nabi mintalah dari balik hijab Itu yang lebih baik bagi hatimu dan hati mereka. Subhanallah. Ini dikatakan kepada para sahabat. Orang-orang yang paling kuat imannya, yang paling mendalam ilmu ilmunya dan dikatakan kepada wanita-wanita suci. Wanita-wanita yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau. Minta dari balik hijab, itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka untuk menjaga kesucian hati mereka. Allah perintahkan para sahabat dan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dari balik hijab. Apakah kita merasa lebih baik, lebih bisa menjaga kesucian hati daripada sahabat dan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Dan kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Kaum wanita juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Kalau kondisi kerjanya seperti ini, nggak mungkin bisa menundukkan pandangan. Ini kita bicara idealnya. Iya. Kemudian jemaah sekalian, sekarang kita berbicara kenyataan. Kalau memang nggak bisa ditinggalkan, belum bisa ditinggalkan. Kenapa? Karena imannya masih lemah. Iya. Atau karena mungkin ada hal yang darurat, bisa saja. Ada hal yang darurat. Ya mungkin dia belum dapat penghasilan lain sementara anaknya lagi sakit. Ini namanya darurat. Iya butuh biaya, ini namanya darurat. Ya. Yang riba pun darurat boleh. Andai orang pinjam di bank, kenapa? Untuk biaya operasi boleh. Tapi kalau biaya untuk beli mobil nggak boleh, ya. Atau bangun rumah nggak boleh. Itu bukan darurat. Itu bukan darurat. Ya. Demikian pula asuransi. Kalau sifatnya darurat boleh. Ya. Tapi kalau cuman untuk apa namanya bukan sifatnya darurat maka tidak boleh. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya kondisi seperti itu, sifatnya darurat, belum bisa meninggalkan. Ya. Apakah karena ada alasan darurat atau karena memang iman masih lemah untuk meninggalkan? Ya. Maka tetap harus berusaha menundukkan pandangan. Ya, tidak peduli mau meeting mau berhadapan dengan pimpinan siapapun, tundukkan pandangan. Bisa, antum bisa lakukan, lakukan. Jangan lihat dia. Ya, lihat ke bawah atau lihat ke samping. Kalau perlu sampaikan kepadanya dan itu yang terbaik. Sampaikan kepadanya biar dia paham supaya dia nggak tersinggung. Ya kan? Dan itu bagian dari dakwah. Apalagi fungsi kita di lingkungan seperti itu, apalagi fungsi kita selain berdakwah. Ya, bertahan di lingkungan yang rusak seperti itu. Mestinya kita berdakwah. Mereka menyerang kita dengan apa namanya adab-adab yang tidak sesuai dengan syariat kita serang mereka dengan dakwah ya tapi dakwah yang hikmah dengan lembut dengan ilmu sampaikan saja mohon maaf saya nggak bisa melihat anda saya menunduk ke bawah karena itu dilarang agama itu bagian dari dakwah itu kesempatan ya jadi mau meeting mau apa yang penting kan suaranya kedengaran ya bukan melihat orangnya ya barangkali demikian wallah alam mungkin waktu sudah hampir habis Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan Semoga ada manfaatnya Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma bihamdik Ashadu an la ilaha ila anta astaghfirka wa atubu ilaik Wa ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh